Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqhi wa Qawaidih karya asy syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-274. 274. Baca barakallahu fikum. Qala al-muallifu asamahullah seputar apa kemarin? Seputar kalau kita diamanahi suatu barang yang barang tersebut menyimpannya seharusnya pada tempatnya tapi kita nyimpannya sembarangan. Nanti kalau hilang kita tanggung jawab. Paham ya? Tapi kalau kita sudah nyimpan di tempatnya, dan tempat yang memang untuk menyimpan barang tersebut, tapi dibobol oleh maling, diambil oleh maling, kita nggak tanggung jawab. Paham? Contohnya antum dititipin emas atau perak. Mas, anak titip emas ini, Mas Titik perak juga ya. Tolong dijagakan anak mau safar ke luar Jawa misalkan. Kata dia siap katanya. Sama dia nyimpannya di kandang, kandang ayam. Nyimpannya. Nyimpan emas di kandang ayam. Di kandang kambing. Padahal kandang kambing, kandang ayam tempat nyimpan emas bukan? Eh? Bukan. Ternyata dibobol maling kandang ayamnya sama kandang kambingnya. Diambil emasnya. Tanggung jawab enggak? Tanggung jawab. Paham belum? Berbeda halnya kalau antum sudah nyimpan di kotak, di peti, memang khusus untuk nyimpan emas, sudah digembok, kemudian dikasih apa setrum juga situ, ternyata malingnya canggih gitu loh. Paham ya? Dibobol maling diambil semua hartanya, emasnya diambil juga. Berarti nggak tanggung jawab karena apa? Karena sudah berupaya semaksimal mungkin. Mohon salah ya. Jadi harus fahmi baik-baik barakallahu fikum. Kita lihat sini contohnya biar tambah jelas. Rajulun ke darahim. Ada orang memberikan kepadamu dirham ala annaha wadiah, tapi dirham itu sekedar wadiah, apa dia? Titipan. Nitip gitu loh. Kalau nitip kan? Kalau nitip berarti milik bukan? Bukan kan? Nitip. Anak nitip nih. Beberapa dirham nitip ke antum misalkan. Ewa. Fadhahabta ila hadiratil ghanam. Kamu kemudian pergi ke kandang kambing. Dititipin dirham malah pergi ke kandang kambing. Fa'alqaita darahim fi makanil ghanam. Kemudian kamu letakkan dirham titipan tadi itu di kandang kambing. Paham belum? Nah, dititipin dirham malah apa? Dirhamnya meletakkannya di kandang kambing. Kita lihat. Wajah asariku fasarakoha. Kemudian datanglah pencuri. Kemudian datanglah pencuri, pencurinya mencuri dirham tadi itu yang diletakkan di kandang kambing. Kita lihat. Fa innaka tutman. Berarti kamu dimintai tanggung jawab. Paham ya? Kamu dimintai tanggung jawab karena nyimpannya sembarangan itu loh. Dititipin emas, dititipin perak, dititipin uang, nyimpannya kadang kambing. Sembarangan berarti kan seharusnya disimpan di tempat yang aman. Kita lihat. Li'anna hadza laysa bihirzin. Dikarenakan kandang kambing ini bukan tempat untuk menyimpan harta. Lakin law wada'taha fi Tapi kalau kamu sudah meletakkan di kotak atau peti atau berangkas gitu ya, sudah diamankan situ wa aghlaqta 'alaiha kemudian kamu sudah menggemboknya dan menguncinya summa ja'asariku kemudian datang pencuri wa kasar sunduk wa akhadha kemudian datang pencuri nam petinya atau kotaknya dihancurkan oleh pencuri wa akhadha dan pencurinya mengambilnya belum kalau ini kan sudah tepat ini sudah disimpan di kota di peti digembok pencurinya datang ternyata pencuri dah ahli dah Nah kelas kakap ini ya, pencurinya ini dah berkali-kali nyuling, masuk penjara, keluar masuk keluar masuk penjara udah, dah biasa dia. Paham ya? Jadi tahu trik-triknya bagaimana cara buka itu tahu itu loh. Paham ya? Dibobol oleh maling pencuri tadi itu. Apa yang terjadi? Fala dhamana 'alaik li anna hadha hirzun fil 'adah. Kamu tidak perlu tahu jawab. Kenapa? Dikarenakan peti atau kotak ini secara tradisinya memang untuk menyimpan harta. Faham maksudnya? Nyimpannya antum sudah tidak sia-sia, sudah di tempat yang aman, digembok, dikunci tapi tetap pencurinya bisa membobol dan mengambilnya. Nah, barakallahu fikum. Awas, seperti itu. Kita lihat sini. Faham soalnya ya? Ini mudah sekali ya. Jadi cara memahaminya mudah sekali. Berikutnya, contoh yang lain. Kadzalika safar. Nah, barakallahu fikum seperti itu pula safar. Safar ini para ulama berbeda pendapat mengenai jarak safar itu sampai berapa. Jaraknya sampai berapa? Dikatakan safar. Ingat-ingat ya. Kemarin kaidah yang paling penting kemarin apa? Kalau datang syariat untuk kita kembali kepada syariat, berarti kembali ke syariat. Yang pertama. Yang kedua, kalau syariat mengatakan kembali ke tradisi, berarti kembali ke tradisi. Tradisi itu maksudnya kebiasaan masyarakat setempat. Paham ya? Kemudian kalau syariat tidak mengembalikan kepada syariat pula, tidak pula kepada tradisi, kembali ke hukum asal urus tradisi. Faham maksudnya? Faham insyaallah ya? Nah, cara apa kemarin contohnya? Cara menggaji orang. Gaji itu dalam Al-Qur'an as Sunnah disebutkan gajinya sekian-sekian juta itu ada enggak? Enggak ada, cuman yang ada apa? Kalau orang e, barakallahu fikum membikin orang kerja di rumahnya menjadi karyawan, dia harus menggaji. Gajinya berapa? Nilainya berapa? Itu kan enggak enggak ditetapkan. Enggak ditetapkan dengan dalil itu loh. Kita katakan apa kembali ke orf tradisinya, kebiasaannya masyarakat berapa gitu loh, paham ya? Nah, kita lihat Kata beliau, maka kadzalika kesafar seperti itu pula safar. Ja'a mutlaqan fil Qur'an was sunnah walam yuhadid masya masyaallah. Datang dalam Al-Qur'an sunnah secara mutlak tidak dibatasi. Sekian-sekian baru dikatakan safar. kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idah darab fil arni falai 'alaikum junahun antak suru minas Apabila kalian safar di muka bumi, tum bukan memukul ya, tapi safar tum artinya. Paham ya? Nah, apabila kalian safar di muka bumi ini, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor solatnya, meringkas solatnya, Paham ya? Nah, yang boleh dikosor yang rubaiyah. Eh, asar, isya, duhur itu boleh dikosor. Adapun yang sunafiyah yang tiga ya tiga, yang dua tetap dua. Nah, kita lihat sini. Walam nam kata beliau fa utliqa ad-darb walam yuhaddidhu la bizaman wala bimasafah. Penting ini. Di sini diitlakkan safar, darbu safar ya, tanpa membatasi. Nah, syariat tanpa membatasinya dengan zaman, waktu, wala masafah wala jarak. Akhirnya orang bertanya-tanya, kapan ya dikatakan safar itu? Waktunya sampai kapan ya? Kemudian jaraknya berapa ya? Ini bertanya-tanya karena enggak ditentukan tadi itu ya. Fayurja fihi lal urf. Kalau seperti ini kembali ke urf kembali ke tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Paham maksudnya ya? Eh, contohnya antum dari Jogja ke Makassar atau Jogja ke Medan, Jogja ke Batam. Kurang lebihnya kalau naik pesawat itu satu jam lebih sedikit lah. Paham ya? Satu jam lebih lebih sedikit. Padahal kalau satu jam itu biasanya kalau naik motor nggak dihitung safar. Ya nggak. Tapi orang kan mengatakan mau kemana? Mau ke safar. Safar kemana? Ke Makassar. Memang safar itu walaupun satu jam jarak walaupun ditempuh dengan waktu satu jam. Faham? Jadi kembali ke Orf, Kalau dari sini ke Prambanan kurang lebihnya setengah jam. Itu enggak ada orang sama Mau ke mana, Pak? Safar. Safar mana? Safar ke Prambanan enggak ada. Paham ya? Mau safar ke mana? Malioboro enggak ada. Paham ya? Mau kemana Pak? Mau safar? Safar ke mana? Stadion katanya. Stadion Maguwarjo itu. Kita katakan enggak safar. Paham ya? Jadi safar itu nanti dikembalikan ke tradisi atau Orf untuk masalah jaraknya itu ya. Orang mengatakan safar atau bukan? Naam, berarti safar. Seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa ma warada an ba'd salaf" adapun yang datang dari sebagian para salaf min annahu bahwasanya min makani kada wa kada safaru qasrin. Sebagian salaf mengatakan dari tempat ini ke tempat ini maka dikatakan safar yang boleh dipasar, boleh diringkas salatnya yakni wa madunahu falaisa safar falaisa safara qasrin adapun selain itu tidak dikatakan safar yang dibolehkan apa untuk meringkas salatnya ini sebagai salat ada yang membatasi dengan dengan suatu batasan kita lihat fa inna ma huwa min babil misal maka sesungguhnya pembatasan tersebut dalam bentuk misal hanya menyebutkan contoh saja min babil misal lima kana safaran fi urfihim memberikan contoh bahwasanya itu merupakan safar menurut tradisi atau kebiasaan mereka. Walihada lam yuhaddid an-nabiy sallallahu zamanan wala masafatan. Oleh karena ini Rasulullah SAW tidak apa? Tidak membatasi dengan waktu tidak pula dengan jarak fi safaril qasr mengenai safar yang boleh di qasr. Rasulullah enggak pernah membatasi. Berapa-berapa itu enggak pernah. Cuman contoh saja. Bal qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahkan berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja salasda amyal salat rakaatain. Dahulu Rasulullah SAW apabila keluar safar, kalau sudah mencapai 3 mil, 1 mil kurang lebih 1 kilo setengah. 1 mil jaraknya kurang lebih 1 kilo setengah. Berarti kalau 3 mil kurang lebihnya berapa berarti? 4 kiloan ya. Ya kan? 4 kilo setengah ya kurang lebihnya ya. Ewa, seperti 4 kilo setengah. Kalau 4 kilo setengah itu jaraknya perkiraannya kalau tempuh dengan jam berapa bang? Kira-kira, tahu nggak? 4 kiloan. Sepuluh menitan ya? Nah, padahal ini dilihat ini. Padahal itu Rasulullah sudah mengkosernya ya. Nah barakallahu fiikum. Beliau salat rakaat yang salat dua rakaat masih dikoser. Nah, jadi sebenarnya batasan-batasan itu sebenarnya untuk batas sekian-sekian kilo itu malah justru nggak ada dalilnya itu loh. Paham ya? Tapi kembali ke orang mengatakan safar itu bukan itu loh. Kalau orang lama safar, safar walaupun jaraknya dekat. Kelihatannya gitu. Paham ya? Kelihatan dekat, walaupun satu jam, setengah jam dengan pesawat misalkan tetap safar itu loh. Paham ya? Pesawatan cepat sekali. Nah, kita lihat sini. fayur fi dzalika ila maka seperti itu dikembalikan kepada 'urf, tradisi atau kebiasaannya. Fama sammahu an safaran fa safar. Maka semua yang manusia mengatakan itu safar, safar namanya. Wa ma safaran dan kalau seandainya itu bukan safar menurut manusia, menurut kebiasaan manusia fi urfin nas falaysa bisafar berarti bukan safar. Berarti kembali ke mana? Uruf ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahwasanya itu masalah safar jaraknya berapa-berapa kembali ke uruf. Kembali ke mana? Ke uruf, ke tradisi atau kebiasaan nama masyarakat setempat. Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fiikum dan lihat lagi wa kadzalikal iqamah asna as-safar. Ini penting, akan kita bahas dalam kitab yang akan datang nanti pembahasan masalah apa itu? At-taisiratul fiqhiyah itu masalah safar. Orang dikatakan safar boleh mengqasar, boleh menjamak itu kalau sudah berapa hari. Itu penting. Paham ya? Kesimpulannya ingat kesimpulannya? Kesimpulannya kalau dia ingin meniatkan tinggal di tempat tersebut lebih 4 hari, begitu awal datang langsung sholatnya sempurna. Paham belum? Wahana nanti kemungkinan tinggal di sana sepuluh hari. Berarti meniatkan lebih dari empat hari kan? Begitu sampai di tempat itu sudah enggak jamak enggak mengkosor lagi, langsung sholat seperti biasanya, sempurna. Faham? Tapi kalau dia meniatkan hanya empat hari, di waktu empat hari itu boleh jamak boleh kosor. Faham? Itu kesimpulannya udah. Di waktu empat hari itu boleh jamak boleh kosor. Kalau dia apa? Kalau dia meniatkan hanya empat hari aja. Tapi kalau dia meniatkan lebih dari empat hari, maka apa? Begitu datang sampai tujuan tempat tadi itu langsung dia sholatnya itsmam sempurna. Faham ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ya, Ngawa kita nak lihat lagi. Apa kata beliau? Wa kadzalika al-iqamah asna safar fi baladin aw makanin bardiyyin. Seperti itu pula iqamah tinggal nah ketika di pertengahan safar Maksudnya perjalanan safar fi baladin pada suatu negeri atau makanan bariyin atau tempat yang di daratan. Lam yuhaddidha asy-syara'. Syariat ini tidak pernah membatasi. Bi ayyamin ma'lumah dengan hari-hari tertentu. Cuma nanti di, dilihat dengan apa? Dilihat dengan istinbat dalil. Au ashur ma'lumah atau dengan bulan-bulan tertentu. Au sanawatun ma'lumah atau dengan tahun-tahun yang sudah ditentukan enggak ada. Batasnya kalau sekian-sekian tahun, sekian bulan, nomor Eh, nah, kita lihat di sini. Walihada kana Nabi SAW yuqimu iqamatin muta'addidah mukhtalifah. Oleh karena ini, dahulu Rasulullah SAW itu apa? nam beliau melaksanakan solat dalam keadaan apa? Beliau mukim, beliau mukim nah, dengan apa? Dengan berbeda-beda dan juga nah, bermacam-macam. Maksudnya apa? Maksudnya itu beliau itu menegakkan sholatnya itu macam-macam. Maksudnya macam-macam itu kadang kosor, kadang sempurna. Pahamnya? Karena apa? Karena tidak ditentukan dengan waktu tadi itu. Cuman kita lihat wayak surfiha as sholat dan beliau pun ketika apa? mukim dan juga tinggal dengan nah, di berbagai macam e, keadaan dan juga bentuk yang berbeda-beda, beliau mengkosor sholatnya. Fakat aqama fit Tabuk 20 yauman, bayangkan. Di Tabuk beliau apa? Salat dalam keadaan mengqasar itu 20 hari. Yaksur salat beliau mengqasar salatnya. Wa aqama fi Makkah 19 yauman yaksur salat dan waktu itu beliau tinggal di Mekah 19 hari. Itu juga apa? Juga mengqasar salatnya. Wa dzalika fi ghazwatil fath yaitu pada perang Fath. Wa aqama fi fi Makkah fi akhir safarin safarahu fi haddil wada' dan beliau juga ketika tinggal di Mekah di akhir safar beliau ketika safar itu haji wada' Asyatu ayam, beliau sepuluh hari juga mengkosor juga. Kama sabata dzalika fi sahih Bukhari, sebagaimana yang datang dalam sahih Bukhari. Nah, ini semuanya dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak ada batasan tertentu. Buktinya terkadang dua puluh, kadang sepuluh. Faham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, lama su'ila Anas Malik dalam sahih Bukhari ini, tatkala Anas Malik radhiyallahu anhu ditanya, Kam aqama Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam qadima. Kam aqama Nabi Yusuf sallallahu berapakah Rasulullah Nah barakallahu fikum eh, tinggal atau mukim saat itu li'annahu qadima fi yaumin Uhud karena beliau datang pada nah barakallahu fikum pada eh, <clears throat> Yaumul Ahad ya. Yaumul Ahad ini ya kelihatannya ya. Eh, Yaumul Ahad ya. Nah, karena waktu beliau datang pada Hari Ahad Ar-Rabi' min syahri Dzulhijjah yaitu enam tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Wa safara Makkah fi sabihatil yaum ar-rabi' asyar. Dan beliau safar dari Makkah pada pagi hari pada tanggal 14. Paham ya? Fahadi asyra ayyam yaksur fiha shalah. Beliau pada 10 hari tersebut nah mengqasar salatnya. Walam yakulin Nabi sallallahu alaihi dalam keadaan Rasulullah SAW tidak, mengatakan man aqama kadza lazimul qasr. Enggak pernah. Enggak pernah Rasulullah mengatakan barang siapa yang tinggal sekian-sekian hari maka harus mengqasar itu enggak pernah. Wa man aqama duna dzalik lam yaksur. Dan barang siapa yang tinggal kurang dari hari tersebut enggak mengqasar itu juga enggak pernah. Paham ya? Enggak pernah Rasulullah membatasinya. Padahal dzalika ala annahu madamal insan lam ya'ud ila baladi fa huwa musafir. Ini menunjukkan bahwa seseorang selama belum kembali ke negerinya, belum kembali ke kampungnya maka dia dikatakan musafir. Cuman kemarin kita lewati yang paling bagus rinciannya wala alam ana lebih senang juga dan bagus itu rinciannya mau Nizam. Rincian sangat bagus. Kalau dia meniatkan mau mukim lebih dari 4 hari, paham ya? Maka mulai awal datang ke tempat tersebut langsung apa sholatnya sempurna. Kalau dia meniatkan hanya 4 hari saja, nah, hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai itu silakan kosong silakan jamak. Paham ya? Itu lebih bagus ya. Nanti insyaallah kita baca nanti ya. Na'am warakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa min dzalika aidan al-khuffan. Di antaranya juga contoh yang lain khuffan. Khuff itu adalah semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Tapi syaratnya harus di atas mata kaki. Paham ya? Jadi kalau ada ada kaos kaki gaul zaman sekarang di bawah mata kaki itu tidak memakai hukum, apa? Khuff, tidak masuk dalam hukum khuff. Jadi antum usap enggak boleh. Paham belum? Kan zaman sekarang antum kalau di pasar antum lihat ada kaos kaki gaul enggak? Kaos kaki gaul yang di bawah mata kaki itu loh. Pendek. Nah, itu tidak bisa kita kiaskan dengan khuf. Karena khuf syaratnya apa? Harus di atas mata kaki. Paham Antum kalau di Yaman, kalau di Yaman sana, antum bisa lihat khuf itu luar biasa macam-macam bentuknya ya. Tapi yang paling bagus dan asli itu terbuat dari kulit sapi. Paham ya? Semua khuf di atas mata kaki. Paham sehingga apa? Sehingga kalau ada kaos kaki di atas mata kaki dikiaskan khuf. Kalau kaos kakinya di atas mata kaki. Tapi kalau di bawah mata kaki tidak bisa. Nanti hitung seperti sandal. Jadi nggak perlu diusap. Paham ya? Dilepas. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wamindalika termasuk contohnya juga kata beliau al-khuffan itu dua khuf. Dua kaos kaki kalau dikiaskan. Waradat as-sunnah telah datang dalam as-sunnah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha al-khuffain bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas kufain. Bayangkan tuh, yang diusap atasnya padahal yang kotor mana? Yang kotor mana bawahnya? Karena agama bukan dibangun di atas akal, di atas dalil. Walam yashtaritun Nabi SAW fil khufain syartan muayyanan dan beliau tidak mensyaratkan dalam apa khufain dua khuf tersebut syarat tertentu. Illa annahu labisahuma tahiratain. Ini ada. Kecuali syarat yang ini yaitu bahwasanya beliau memakainya dalam keadaan suci. Jadi memasukkan khuf itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan nam suci warakallahu fikum seperti itu. Eh, Ayo nam. Jadi kalau posisinya dalam keadaan belum suci nggak boleh. Beda sama surban. Surban imana ini atau pakai dalam keadaan suci atau nggak suci nggak masalah langsung usap boleh. Karena nggak disyaratkan kalau surban. Paham ya? Untuk surban imamah itu nggak disyaratkan ketika pakai harus suci nggak harus. Paham ya? Boleh. Ketika suci atau nggak suci boleh langsung usap nggak masalah. Paham maksudnya? Tapi kalau khuffain syaratnya harus suci. Syaratnya apa? Harus suci. Karena nanti ada batasannya. Kalau dia mukim tiga hari tiga malam, jadi eh, kalau dia mukim sehari semalam, kalau dia musafir berapa? Tiga hari tiga malam. Paham maksudnya? Itu batasannya. Jadi bedanya itu ya. Kalau surban tadi harus suci atau enggak tadi? Enggak harus. Kapan mau pakai silakan tafadhol. Ketika wudu diusap enggak masalah. Paham ya? Walaupun dia ketika memakainya tidak suci. Mau salah ya. Nah, pahami baik-baik. Nah. Ikhwani fi din, azza wa kita lihat lagi. Kata beliau wa anna masahuma fi muddatin muayyanah. Ini penting karena ada dalilnya. Dan bahwasanya beliau mengusap keduanya pada waktu yang telah ditentukan. Salah satu ayyamin bilayalihinna lil musafir. Untuk musafir tiga hari tiga malam. Tiga hari tiga malam. Wa yaumun wa lailah sehari semalam lil muqim untuk yang muqim. Faham? Mulai dihitungnya ketika dia mengusap. Gini maksudnya. Duhur antum wudu, Kan musim dingin ya wudu. Setelah wudu antum pakai khufnya. Itu belum dihitung. Hitungnya nanti awal kali antum mengusap baru dihitung. Nah, ketika asal antum batal, wah batal ini. Kalau dilepas dingin sekali. Kalaupun nggak dilepas, anda rukhsah diusap saja. Paham ya? Nah, mulai ngusapnya dia apa? Waktu asar. Berarti itu baru dihitung satu. Baru dihitung mulailah itu, mulai ngusap pertama itu baru dihitung, bukan mulai makainya ya. Ingat-ingat, hitungannya bukan dimulai dari makainya, tapi apa? Dari mulai apa? Mengusapnya. Paham belum? Paham? Hitungannya berarti diawali ketika mereka atau mengusap? Mengusap. Yang keliru ya. Nah, seperti itu. Tiga hari tiga malam untuk yang musafir, sehari semalam untuk yang mukim, seperti itu. Nah, ikhwan fiddin azan wa sakumullah wa hafidhakumullah jami'an kita lihat lagi. Kata wali dari sini, Fa Nakul jika demikian kita katakan yum nam yamsah ala kullin ma yusamma khuffan urfan. Maka yumsah ala kulli ma yusamma khuffan urfan. Maka boleh diusap setiap sesuatu yang dinamakan dengan apa? khuf secara urf. Sekarang kaos kaki yang di atas mata kaki mirip enggak dengan khuf? Mirip, cuman khuf terbuat dari kulit. Oleh karena itu boleh diusap. Paham ya? Tapi kalau sepatu, sandal itu masuknya dalam kategori hida itu dilepas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau bentuknya kaos kaki tapi di bawah mata kaki dilepas juga. Nah, karena khuf itu nah barakallahu fikum di atas mata kaki. nah Kita lihat sini, wa hadha huwal qaulur ini pendapat yang kuat. Wa annana la nasyarit syurutan fi jawazi masal khuffain lam tasbut fil kitab wala sunnah. Dan kami tidak mensyaratkan syarat-syarat untuk masalah pembolehan mengusap dua khuf tadi itu yang tidak datang dalam Al-Qur'an Sunnah. Kami tidak mensyaratkan. Yang kami syaratkan adalah yang datang. Li'annana idza syaratna syurutan dayyakna nitaqal masih. Penting. Dikarenakan kami kalau mensyaratkan dengan syarat-syarat, misalnya kami akan mempersempit, eh? mempersempit nah barakallahu fikum kemampuan untuk mengusapnya. Kalau disyaratkan syarat banyak. Walaysa li ahadin tadyik mawasahullah Allah dan enggak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk mempersempit perkara yang Allah Taala lapangkan atau perkara yang Allah Taala luaskan. Paham belum? Ingat-ingat, mengusap khufain itu tidak harus khuf yang benar-benar khuf tapi semua yang nah barakallahu secara urf dikatakan khuf, mirip dengan khuf, kaos kaki atau semisalnya masuk. Paham ya? Misalkan antum sakit, wah dingin sekali enggak kuat, antum pakai kaos kaki. Ingat-ingat ya syaratnya di atas kaki ya boleh diusap Kemudian caranya persis ketika antum apa menggunakan khuf, nggak masalah, boleh. Karena apa? Secara uruf nah barakallahu fikum fungsinya kan sama. Fungsinya khuf apa fungsinya? Melindungi rasa dingin, biar nggak dingin. Paham ya? Kaos kaki juga sama itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kalau di Yaman sana kalau pas musim panas atau musim dingin antum nggak pakai kaki, eh, bagian apa namanya ini tumit pada retak-retak semuanya. Karena di Yaman sana itu kalau dingin-dingin sekali, panas-panas sekali. Paham ya? Kalau panas panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Butuh yang namanya apa namanya faslin ya. atau faslin ya, faslin atau semisalnya untuk pelicin biar apa? Biar tidak pada sobek. Bibir-bibir ini kalau musim dingin itu biasanya tergantung orangnya perawatan atau enggak ya. Kalau enggak dirawat, sobek ini. Sobek keluar darah ini, ada keluar darah sini, ada yang darah sini. Itu kalau di ya karena itu posisinya sana itu kalau panas panas sekali, kalau dingin dingin sekali. Nah, Indonesia ini termasuk obat cuaca yang paling disukai orang Arab diantaranya. Karena apa? Mu'tadil. Mu'tadil itu pertengahan. Kalau dingin nggak dingin banget, kalau panas nggak panas sekali. Paham ya? Kalau di Yaman sana, masya Allah kalau panas panas pas luar biasa itu ya. Nah, kalau fiikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, Kata beliau, "Wa min amsinati ma uhila fihi 'ala al-'urf" termasuk contoh-contoh yang apa? Yang diarahkan untuk kembali ke uruf an-nafaqah, mengenai nafkah. Mengenai nafkah itu kan diperintahkan untuk memberikan nafkah secara ma'ruf. Nah, ma'ruf ini menurut siapa? Ukurannya ma'ruf itu berapa? Kembali ke uruf. Belum, kembali ke uruf. Urufnya kalau istri, nah sepekan dikasih 350 ribu itu normal. Sepekan untuk eh 350 ribu untuk sepekan normal. Tapi dia apa? Anak jangan ngasih nafkah kok. Ngasih Aisyah berapa? Sepekan tak kasih 50 ribu. Berarti tidak ma'ruf. Karena secara urf tidak dikatakan ma'ruf. Mahum soal ini? Mahum? Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo na'am. Kita lihat sini. ya Allah ta'ala Allah ta'ala berfirman. Liyung fikdu sa'atin. Na'am min sa'atih. Hendaknya orang yang punya keluasan harta itu menginfakkan dari sebagian apa keluasan harta tersebut. Wa man kudira alaihi rizkuhu dan barang siapa yang sudah tetapkan rezekinya fal fik mimma atahullah maka hendaknya dia apa? menginfakkan eh, dari sebagian yang Allah telah berikan kepadanya. Wa utli kal infak. Di sini lafaz infak diitlakkan enggak sebutan berapa batasannya. Fayurja' fi dzalika lil Maka dikembalikan ke oruf. kalau enggak kalau seperti itu. Dikembalikan ke mana? Dikembalikan ke oruf. dikembalikan ke kebiasaan setempat atau tradisinya bagaimana. Kita lihat sini. Fama ta'arafa 'alaihi nas min nafaqatil ghani wajaba 'ala az al wajib 'ala zaudil ghani wa ma ta'arafu 'alaihi min faqir wajib 'alaihi. Artinya apa? Yang dikenal maka semua yang dikenal oleh manusia berupa apa? Nafkah orang kaya, menafkahi orang kaya, wajib dia apa? Wajib atas suami yang kaya. Paham belum? Jadi kalau suaminya kaya, istrinya nutut harta sesuai dengan kadar kekayaannya itu maksudnya dalam artian pemberiannya itu, itu wajar. Tapi kalau suaminya miskin kerjaannya nggak tentu, paham ya? Setiap hari jualan pun nggak laku misalkan, lalu istri kok nuntut minta minta sepekan 5 juta, nggak bisa. Kenapa? Karena suaminya kan posisi pas-pasan. Paham ya? Jadi kembali ke urf-urf itu bagaimana ketika orang menyikapinya. Paham ya? Nah, bagaimana biasanya kita lihat al muasyarah. Seperti itu pula al muasyarah. Muasyarah itu maksudnya kekeluargaan. Nah, nah, mempergauli istri dalam berkeluarga bagaimana? Qala ta'ala ta'ala berfirman wa 'ashiruhunna bil ma'ruf wa lam yuhaddid shay'an mu'ayyanan bal ja'ala dzalika al 'urf. Di sini Allah taala tidak menentukan dengan ketentuan batasan tertentu tidak, tapi Allah taala menjadikan apa? agar kembali kepada 'urf bil ma'ruf. 'Urfnya urfnya bagaimana gitu ya? 'Urfnya bagaimana? Sekarang ini kalau orang habis menikah langsung ditinggal pergi 2 tahun langsung, ya? itu berarti tidak sesuai dengan 'urf. Paham ya? Karena apa? Urufnya biasanya ya berumah tangga, kerja pun dekat, paham ya? Seperti itu. Mau soalnya ya? Nah, kita lihat lagi dikit lagi. hadhi qa'idatun nafi'atun. Ini adalah kaidah yang bermanfaat. Ini adalah kaidah yang yang bermanfaat. Na barakallahu fikum. Tanfa fi abwabin katsira fil fiqh. Sangat bermanfaat sekali Nah, pada bab-bab yang sangat banyak di dalam masalah ilmu apa? Ilmu fikih. Nah, anna kullasyai'in ata bin nasi finnasi bahwa bahwasanya segala sesuatu yang datang finnasi itu datang penentuannya ketetapannya dan dalil min kitabillah wa sunnati rasulullah sallallahu dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah rasulnya sallallahu walam yuhaddid tapi tidak menentukan fa innahu yurja' fihi lal 'urf maka dikembalikan ke mana ke 'urf sudah kita lewati contohnya banyak sekali antum harus paham contohnya kalau saya ngasih contoh harus tahu paham ya contohnya masalah gaji tadi itu Antum kalau menjadikan orang karyawan wajib gaji atau enggak? Wajib gaji. Gajinya berapa? Ketentuannya berapa? Kembali ke uruf. Kembali ke tradisi kebiasaannya berapa? Paham ya? Karena enggak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah kan itu. Sekian-sekian persen enggak ada kan? Nah, cuman kembali ke uruf. Nah, tanah modal. Itu juga juga kembali ke uruf. Antum misalkan taruhlah punya modalnya tapi enggak punya keahlian dalam pekerjaan tersebut. Antum ngajak orang apa? kerjasama. Antum mau enggak tak modalin? Siap jualan apa? Jualan cilok. Anak tak modalin mulai dari kompornya, mulai dari gerobaknya, mulai dari semua peralatan anak yang biaya semuanya. Pokoknya anak modal keluar modal sekian-sekian juta. Siap mengerjakan? Siap. Kesepakatannya rugi-rugi bersama, untung-untung bersama. Itu kalau tanah modal seperti itu. Rugi dirasakan bersama, untung juga bersama. Enggak boleh dia pastikan pokoknya per bulan anak harus 50%. Paham ya? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena nanti kalau laku kalau enggak laku, kalau nggak laku bagaimana? Kasihan orang yang jalan kanan tadi. Tapi apa? Dengan kesepakatan, dengan kesepakatan kalau seandainya nah barakallahu fikum eh, karena antum dah yang jalankan capek juga eh, antum 60% anak 40% itu pun kalau seandainya ada paham ya biasanya orang yang jalankan itu lebih banyak kenapa kadang seperti itu karena dia yang jalankan yang semua proses kita terima terima gajinya aja paham ya itu boleh juga seperti itu Paham ya? Yang dilarang itu menentukan tapi dipastikan itu. Pokoknya anak nggak mau tahu laku nggak laku, pokoknya anak maunya per bulan 10% misalkan. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Karena orang tanam modal itu nggak sembarangan. Kalau rugi kasihan orang yang jalankan. Iya nggak? Nah seperti itu. Tapi kalau ternyata kerugian itu tanpa sengaja, rugi-rugi bersama. Uangnya ambles, rugi, kemudian bangkrut, kemudian nggak ada hasilnya, yang menjalankan dia rugi tenaga, sudah kerja ini rugi capek sekali, yang punya uang rugi harta. paham maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Wa masadaqa min al-halat salas dan yang kita lewati dari tiga keadaan yang kita lewati innama huwa fi babil muamalat. Itu semuanya dalam bab al-muamalat, bab seputar apa? Muamalat transaksi, akad jual beli atau yang semisalnya. Wa amma fi babil ibadat fa'arafna min qabl annahu la yumkin an ya'mal insan ibadatan illa bi idzni syari'. Penting ini. Kalau dalam masalah ibadah jangan kembali ke uruf. Masalah ibadah harus kembali ke mana? Syariat. Paham ya? Antum berpakaian, berpenampilan, paham ya? Kemudian antum salat, puasa, zakat kembali ke syariat. Kalau kembali ke adat, bejat rusak. Paham ya? Adat di kampung bagaimana? Kalau orang meninggal dunia ngapain mereka? Geleng-geleng kepala kan? Berapa hari? Ada yang 7 hari, seratus hari, eh, ada yang sewonan. Paham ya? Orang kampung, orang awam, itu kalau kita ngikutin adat mereka dalam masalah ibadah rusak. Karena mereka kebanyakannya apa? Ritualnya bid'ah gitu loh. Orang meninggal dunia, tiga hari setelahnya, tujuh hari setelahnya apa? Geleng-geleng kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu. Nah, la ilaha illallah, geleng-geleng kepala gitu ya. Nah, itu barakallahu fikum dalam masalah agama, dalam masalah ibadah jangan ngikutin adat tradisi kalau berseberangan dengan syariat. Tapi kalau tidak berseberangan dengan syariat, paham ya? Itu tidak masalah. Kita kan diperintahkan untuk apa? Untuk na'am barakallahu fikum ukhuwah, persaudaraan. Apalagi di kampung di masyarakat ya. Urufnya bagaimana kalau antum lewat di kampung biasanya menyapa, sapaan-sapaan tersebut kita perkenalkan dengan sapaan yang bagus dulu Ya enggak? Nah, apa itu sapaan yang bagus kaum muslimin? Salam, assalamualaikum. Mereka lama-lama akan jawab waalaikumsalam. Kalaupun mereka enggak paham dengan sapaan yang lain. Mari Pak, tafadhol Pak, silakan Pak. Enggak masalah. Itu enggak bertentangan dengan syariat. Paham ya? Tapi kalau itu lewat merengut, wajahnya merengut, enggak senyum wala syai, paham ya? Kemudian ditanya pun diam aja itu jangan. Itu termasuk apa? Termasuk orang tepat. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, la yahqiranna minal ma'rufi syai'an, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau antal fa'afaka biwajhin talib. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun, walaupun kamu ketika bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Paham ya? Maksudnya kalau di kampung, orang awam, itu kan yang mereka tarikan biasanya ya. Itu akhlaknya dan adabnya biasanya. Paham ya? Jadi kalau lewatnya lewatnya apa? assalamualaikum. Biasanya mereka iman jawab waalaikumsalam atau mereka jawabnya iya mari. Kita salam jawabnya kayak gitu mereka. Atau karena terbiasa kadang kita belum salam mereka salam duluan. Assalamualaikum. Paham ya? Mereka duluan yang salam. Ya ini mungkin kalau antum di pondok enggak merasakan, kalau di kampung biasanya merasakan. Bang ya? seperti itu. Ini sekedar apa? Kalau masalah ibadah jangan kembali ke adat. Kembali ke dalil, kembali ke syariat. Naam. Wa qaluhu Fabil urfi iktarana al-khabar, ukturina al-khabar bil fa. Khabarnya ini gabung dengan fa. Fabil urfi an al-mutada' kul. Dikarenakan mutada' yat kul, mudammanun makna syarat karena di situ mengandung padanya apa makna syarat min haitsul umum. Maksudnya bagaimana? Maka semua yang tidak ditentukan oleh syariat untuk kembali ke syariat tidak pula ditentukan untuk kembali kepada tradisi maka kembali ke hukum asalnya pada urfi tradisi. Ini dalam masalah muamalah ingatnya ya, dalam masalah apa? Muamalah. Untuk masalah ibadah mulai dari pakaian, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji semuanya kembali ke dalil ke syariat, bukan kembali ke adat. Paham ya? Jadi kalau antum hidup di masyarakat, ya kalau kita sudah tahu pakaiannya Rasulullah yang syar'i bagaimana, ya berpakaian syar'i, bukan ngikutin adat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berarti sudah kita selesaikan yang ini, yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.